وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد الرسول الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Pada malam hari ini, hari Senin malam Selasa, di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Muhajirin, tepatnya pada insya Allah malam hari ini adalah malam ketujuh bulan Jumadil Ula 1437 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Februari 2016 kita berkumpul untuk sama-sama menghadiri sebuah amalan soleh yaitu majelis ilmu yang dibahas padanya insyaallah ayat-ayat Allah ayat-ayat kitab suci Al-Qur'an dan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin yang saya muliakan dengan segala hormat kepada semua pihak yang juga semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang cukup singkat ini dengan tema yang sudah insyaallah diketahui bersama yaitu terorisme dan bahayanya terhadap umat Islam, bangsa dan negara tema atau topik ini menjadi banyak bahan perbincangan di banyak tempat oleh banyak pihak. Karena memang dalam beberapa tahun terakhir ini dunia secara umum tak luput pula negeri kita, negeri Indonesia pun menjadi salah satu Eh, target gerakan-gerakan terorisme radikalisme. Tentu pembahasan ini merupakan tanggung jawab kita semuanya. Masing-masing sesuai dengan porsi dan fungsinya. majelis ini sebenarnya sebagai bentuk upaya kerjasama untuk tolong menolong dengan umat Islam secara umum, negara juga secara khusus dalam mengentaskan umat Islam di negeri ini dari bahaya terorisme. Kita bertanya kenapa terorisme nampak sulit dibendung. Berbagai upaya telah dilakukan. Namun terus tumbuh dan lahir Tentu ini semua musibah. Sebuah musibah. Namun Allah memerintahkan kepada kita untuk berupaya. Berhasil atau tidak berhasil bukan tugas kita. Keberhasilan hanya datangnya dari Allah. Dan Allah di hari kiamat tidak menuntut kepada kita kenapa tidak berhasil. Tapi pertanyaan akan diajukan kenapa tidak berupaya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Islam tentunya sebagai agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang penuh dengan cinta kasih. Agama yang di dalamnya dipenuhi dengan rahmat. Al-Quran juga demikian. Ayat-ayatnya berisi bimbingan-bimbingan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Baik pada berita-berita yang ada padanya, hukum-hukum yang ada padanya, semua itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus turun ayat tentang ini Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang untuk alam semesta. Kaum muslimin yang saya muliakan. Tentu berbicara terorisme adalah pembahasan yang cukup luas. Karena terorisme itu beragam motivasinya, penyebabnya, ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Saling meneror, mengintimidasi satu pihak terhadap pihak lainnya yang dianggap sebagai lawan politiknya, baik intimidasi dengan kata-kata atau ancaman-ancaman dan yang lainnya. Ini bentuk dari berbagai bentuk terorisme. Islam tidak membenarkannya. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi karena ladang penghasilan tertentu. Sekelompok masyarakat meneror masyarakat yang lainnya. Berebut, saling mengintimidasi sampai terjadi pertumpahan darah. Terbunuh seorang muslim saudara kita. Gara-gara perekonomian. Ada lagi terorisme yang disebabkan oleh kecemburuan, kedaerahan, kesukuan. Terjadi pertempuran, saling menyerang, melempar, membakar, antar kampung kita masyarakat Indonesia sering mendengar yang seperti itu. Tentu kita bersedih. Kita sedih mendengar yang seperti ini. Juga ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan agama. Mengatasnamakan agama. Bahkan terjadi terorisme saling meneror antar maaf-maaf saja antar pondok pesantren. Pondok yang satu mengerahkan murid-muridnya, masanya untuk menyerang pondok pesantren yang lainnya. Terjadi di berbagai kabupaten, di berbagai daerah. Permasalahannya mungkin kecil, sepele, tetapi ini menjadi tugas kita semua kenapa muncul yang seperti itu. Ada lagi terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan agama dan mengatasnamakan agama. Mungkin pembahasan kita kali ini lebih mengkerucut kepada yang terakhir ini. Walaupun tentu tugas kita semuanya. Islam tidak senang kekerasan. Islam senang kasih sayang. Islam menghargai harga diri manusia. Apalagi harga diri seorang muslim. Lebih dari sekedar harga diri, saya katakan sekedar walaupun itu nilainya tinggi. Lebih dari itu adalah nyawa dan darah seorang muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La zahabud dunya ahwanu ila Allah min qatli rajulin muslim." Sungguh hilangnya dan sirnanya dunia dengan isinya. Dunia dengan isinya yang diperebutkan oleh manusia siang, pagi, sore, malam. Diperebutkan manusia uh, dunia dan isinya ini tadi Baik yang dari dalam bumi, yang di atas bumi, yang dari lautan. Diperbutkan oleh manusia siang, pagi, sore, malam. Itu semua dunia dan isinya. Kalau sirna, binasa, bagi Allah lebih kecil nilainya dibandingkan hilangnya nyawa seorang muslim. Satu orang muslim di antara kita ini, tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang jauh maupun yang dekat yang dia telah mengucapkan la ilaha illallah sebagai muslim darah dan nyawanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berharga dari dunia dan isinya. Tapi sekarang ini betapa murahnya nyawa seorang muslim. Apa sebabnya? Banyak. Kembali kepada topik kita. Terorisme yang mengatasnamakan agama. Ada di antaranya yang muncul dengan alasan ingin menegakkan negara Islam. Ingin menjadikan negaranya sebagai negara Islam dalam tanda kutip. Sehingga akhirnya dia siap membunuh, melukai, melegakan diri dengan alasan tadi. Ada yang karena ingin menegakkan jihad fisabilillah memerangi orang-orang kafir. Ada yang karena alasan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang alasannya karena dalam rangka penegakan syariat Islam. Kita sebagai muslim tentu tidak mengingkari bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar bagian daripada Islam. Apa ada seorang muslim mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar bukan dari, dari bagian dari agama kita? Tidak ada. Bagian daripada Islam karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar" dalam surat Ali Imran. Hendaklah ada di antara kalian Orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Perintah dari Allah. Segala amalan yang diperintahkan oleh Islam, dalam Al-Quran maupun melalui perintah Nabi-Nya itu namanya ibadah. Segala amalan dan perbuatan yang diperintahkan dan dihimbau di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah nabi, itu diistilahkan dengan ibadah. Amar ma'ruf Nahi mungkar bagian dari ibadah. Ibadah. Begitu juga jihad fisabilillah. Siapa ada orang muslim yang akan mengingkari bahwasanya jihad bagian daripada Islam? Al-Quran lebih dari 50 ayat berbicara tentang jihad. Ada yang konteksnya perintah. Contohnya di dalam surat At-Taubah. Kemudian diulangi lagi oleh Allah dalam surat At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi, jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai sekalian Nabi, perangilah, jihadilah orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Ini kita baca ayat ini. Ada dalam Al-Quran. Yang konteksnya perintah. Ada yang konteksnya pujian terhadap orang-orang yang berjihad. Ada yang konteksnya berita bahwa orang-orang yang mati di jalan agama Allah. Allah siapkan ganjaran yang luar biasa di surga nanti. Tidak cukup waktu berbicara ayat demi ayat. Jadi jihad bagian daripada Islam. Tidak dibenarkan seorang muslim mengatakan dalam Islam tidak ada jihad. Tidak boleh. Itu mirip dengan mengatakan dalam Islam tidak ada sholat. Tapi masalahnya bagaimana jihad itu diamalkan. kata tertibnya bagaimana sih? Sama seperti sholat. Ada tata tertibnya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Orang yang mengerjakan sholat isya sekarang ini. Ikhlas karena Allah. Tata, corat, tata cara sholatnya cocok dan sesuai dengan tata cara sholat Nabi. Tapi sholat isanya sekarang ini jam 7 lewat 12 menit. Kira-kira diterima nggak dari dia sholat isanya oleh Allah? Sah nggak sholat isanya? Tidak sah. Kenapa? Belum dibawa waktunya. Allah mengatakan inna salata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu telah diwajibkan oleh Allah atas kaum mukminin dengan batas-batas waktu yang telah diletakkan. Ada seorang muslim ikhlas, gak ingin dipuji orang, datang ke masjid lagi. Mau sholat isya sekarang. Kita katakan, Pak, belum waktu sholat isya. Dia menjawab, saya ikhlas, nggak peduli. Loh, Alhamdulillah kalau Bapak ikhlas. Tapi sekarang belum tiba waktu Isya Pak. Seperti orang melakukan haji, wukuf di Arafah, tanggal 1 Dhul Hijjah. Wukuf di Arafah tanggal berapa? 9 Dhul Hijjah. Tanggal 1 atau 7 atau 8 Dhul Hijjah dia sudah di Arafah dan wukuf. Kita ingatkan Pak, Arafahnya tanggal 9 mbak, Dia nggak peduli. Maka amalan yang dia lakukan, wukuf yang dia lakukan dinyatakan tidak sah. Dengan itu hajinya nggak nggak sah. Jadi dalam Islam itu amal ibadah ada ketentuannya. Sehingga barang siapa yang melakukan ibadah dalam Islam tanpa menghargai tata caranya, monggo silakan. Sungguh dia silakan silakan Bapak. Monggo. Kami lanjutkan Pak. Seluruh ibadah di dalam Islam ada ketentuan-ketentuannya termasuk yang namanya amalan jihad fisabilillah. Barang siapa yang mengamalkan amalan dalam Islam, entah itu namanya sholat, haji, jihad, puasa, dakwah, keluar dari tata cara dan bimbingan Islam itu sendiri, amalan itu menjadi batal tidak sah. Pelakunya bukan dikatakan sebagai orang yang soleh. Ya. Begitu juga jihad Masalahnya kenapa terus bermunculan para pelaku teror? Kenapa? Di antara sebabnya adalah jauhnya umat Islam, terkhusus kaum muda, dari mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah Nabi dengan baik dan benar. Akibatnya memahami Islam sepotong-sepotong. Memahami syariat Islam sebagian-sebagian. Anak-anak muda khususnya. Walaupun sebenarnya kajian semisal ini lebih tepatnya kalau yang memenuhi adalah anak-anak muda. Karena yang sering jadi korban adalah anak-anak muda. Ketika ada seorang teroris berusaha menjaring, melakukan rekrutmen dengan membawakan ayat-ayat Al-Quran. Ditunjukkan ini Al-Qurannya, ini ayatnya. Dilihat di terjemahan Depat, Departemen Agama, iya benar ya. Perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Perintah untuk berjihad. Kenapa saya tidak berjihad? Kemudian dilanjutkan dengan ayat-ayat yang mengancam orang-orang yang tidak mau berjihad. Tentu seorang pemuda muslim akan bangkit semangatnya tanpa dia tahu bagaimana jihad itu diamalkan. Tanpa dia tahu bagaimana memerangi orang kafir dalam Islam. Kesimpulan dia yang namanya kafir harus dibunuh. Demikiankah Al-Quran? Jawabannya tidak demikian. Al-Quran dan pembawa Al-Quran yaitu siapa? Nabi kita Muhammad SAW yang diutus tidak hanya untuk membacakan ayat-ayatnya, tapi menjabarkan, menafsirkan, mempraktekkan. Itu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini bukan turun 100 tahun yang lalu. Yang membaca ayat-ayat jihad bukan kita orang pertama yang membaca ayat-ayat memerintahkan untuk memerangi orang kafir, kita bukan generasi pertama. Telah berlalu generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi, murid-murid Rasulullah SAW. Kita yang datang 1400 tahun sesudah mereka tentunya rendah hati. Kata orang tawadu untuk tahu kadar kita. Yakni kalau kita mau menerjemahkan dan menafsirkan serta mengamalkan Al-Quran atau hadis Nabi hendaknya menengok, melihat, membuka kembali lembaran-lembaran bagaimana para sahabat Nabi dididik oleh Nabi mengamalkan ayat-ayat tersebut. Sebagai contoh orang-orang kafir. Dalam Islam terbagi dan terklasifikasi. Sayangnya orang-orang kafir itu nggak tahu ini. Kalau tahu mungkin mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ternyata Islam itu indah. Contohnya, Nabi kita Muhammad atau sebelum itu dalam Islam dibagi orang kafir itu antara lain kafir harbi. Yang kedua namanya kafir mu'ahad. Yang ketiga namanya kafir musta'man. Yang keempat namanya kafir zimmi. Kafir mu'ahad, kafir uh, harbi, apa maknanya? Ini pembagian dan klasifikasi yang saya sampaikan terdapat dalam buku-buku fikih ulama sejak berabad-abad yang lalu. Sayangnya kembali lagi, kita dan anak-anak kita, maaf saja terkhusus anak-anak muda, jauh dari ilmu-ilmu ulama. Terdahulu. Anak-anak kita sibuk dengan ilmu dunia, sehingga mudah untuk dipermainkan, untuk direkrut. Kaum muslimin yang saya muliakan. Kafir harbi adalah, kata para ulama, yaitu orang kafir yang negaranya sudah mengumumkan perang terhadap negara kita. Itu namanya kafir harbi. Nah ini ada aturannya. Ada aturan mainnya. Pembahasannya butuh waktu yang sabar gak cukup 4 jam. Yang kedua namanya kafir mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Yaitu seorang kafir atau komunitas kafir yang negaranya sedang ada perjanjian gencatan senjata dengan negara kita. Indahnya Islam, indahnya Al-Quran. Kafir yang negaranya sedang ada perjanjian damai. Tadinya perang. Ada perjanjian mungkin 10 tahun, 20 tahun, atau lebih atau kurang. Yang keempat, kafir musta'min. Atau maaf yang ketiga. Kafir musta'min adalah seorang kafir dari negara kafir. Tidak ada perang dengan negara kita. Ada hubungan bilateral. Datang ke negeri kita untuk sebuah kepentingan. Mungkin sebagai diplomat. Ya, diplomat asing. Mungkin ingin berobat di negara kita. Atau ingin belajar. Atau berdagang. Ini namanya kafir musta'min. Sebelumnya namanya kafir mu'ahad. Dua jenis orang kafir ini mari kita dengarkan sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." فإن ريحها لا توجد من مسيرة أربعين عاما Barang siapa kata Nabi yang membunuh seorang kafir yang statusnya muahad kafir dia non muslim tapi statusnya apa muahad maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga padahal kata Nabi aroma wangi wangi surga tercium dalam perjalanan 40 tahun bukan 4 hari kita pakai minyak wangi yang termahal pun mungkin jarak 10 meter tidak tercium Minyak wangi yang dipakai raja-raja dan penguasa-penguasa atau orang kaya. Jarak 15 meter tidak tercium. Aroma wangi surga kata Nabi tercium dalam perjalanan 40 tahun. Seorang muslim yang membunuh kafir statusnya mu'ahad. Tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Ancaman yang luar biasa. Berarti tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Ada aturannya. Yang keempat namanya kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Yaitu seorang atau komunitas kafir yang hidup minoritas di negara muslim atau yang mayoritas muslim. Dia dalam perlindungan negara. Aturannya lengkap dibahas di dalam surat At-Taubah dan beberapa hadis yang lainnya. Butuh waktu yang panjang untuk mengkajinya. Mau kita dengarkan hadis Nabi, teladan kita, pembimbing kita. Nabi mengatakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Man aza zimmiyan fa'ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti atau mengganggu seorang kafir statusnya zimmi, dalam perlindungan negara minoritas maka aku akan menjadi musuh dia nanti di hari kiamat kita semua ingin mendapatkan doanya Nabi dan syafaatnya Nabi di hari kiamat kalau Nabi sudah mengancam bahwa saya akan menjadi musuh dia nanti di hari kiamat siapa dia ini seorang muslim membunuh kafir zimmi kafir seorang atau komunitas yang minoritas hidup di tengah-tengah muslimin yang mayoritas. Nggak boleh diganggu apalagi dibunuh. Diambil uangnya, dirampok, dirampas, dipukulin, dicaci maki, ya, diintimidasi, nggak boleh. Kaum radikalis teroris nggak peduli yang seperti ini. Dianggap ah, itu penakut, ah itu terlalu bertele-tele, Allahu Akbar, perang. Tidak demikian Islam. Kalau Anda, wahai orang-orang ISIS, Al-Qaeda, JI, NII, dan yang lainnya. Jika benar ingin menghargai syariat Islam, mulai sekarang dulu. Anda belajar mulai sekarang menghormati syariat Islam. Ini Nabi merinci. Ini Nabi menjabarkan. Anda tidak peduli? Kaum muslimin yang saya muliakan betapa indahnya Islam. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-92, barang siapa yang membunuh kafir yang statusnya mu'ahad atau zimmi, itu akan terkena tindak hukum pidana. Ada dendanya. Dendanya itu nggak kurang dari 500 juta kalau dirupiahkan. Ya. Indah itu yang saya katakan ketika seorang muslim hendak mengamalkan Islam separuh-separuh, sepotong-sepotong, jadinya keluar dari rel Islam. Mungkin uh, waktu Isya sudah kurang berapa menit Pak? Jam 7 setengah delapan Isya iya Isya jam berapa sekarang? Setelah Isya kita mulai lagi. Kurang berapa menit? Lima menit lagi. Boleh saya lanjutkan berikutnya. Uh, kaum muslimin yang saya muliakan. Kaum teroris yang sekarang namanya ISIS. Sebenarnya ISIS itu cover baru aja. Casingnya baru. Kalau mesinnya mesin lama. Al-Qaeda, JI, sama aja. Ya. Pola pikirnya sama. Mereka ingin memerangi semua negara di muka bumi dan mereka telah memfonis semua negara muslim sebagai negara kafir. Kenapa sebabnya? Kembali memahami Islam, memahami ayat Al-Quran tidak kembali kepada generasi terbaik umat ini. Yaitu para sahabat Nabi Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Aisyah, dan yang lainnya. Mereka guru-guru kita. Mereka belajar Islam kepada Nabi langsung. Kalau kita belajar Islam kepada ustadz, kepada guru, kepada kiai. Kalau sahabat Nabi belajar Islamnya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para mahasiswanya Nabi. Ambillah Islam dari mereka. Kau muslimin yang saya muliakan. Kenapa termasuk negara kita difonis sebagai negara kafir? Negara Saudi Arabia difonis sebagai kafir, Pakistan kafir, dan yang lainnya. Mereka punya sebuah prinsip. Berpegang teguh kepada sebuah ayat di surat Al-Ma'idah. Ini yang saya katakan membahayakan terkhusus anak-anak muda. Karena kaum teroris membacakan ayat-ayat. Tidak membacakan filsafat-filsafat Aristoteles ataupun yang lainnya. Membacakan ayat Al-Quran Antara lain dalam surat Al-Maidah Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan yaitu syariat Islam, Al-Qur'an dan sunnah Nabi, maka kata Allah mereka lah orang-orang kafir. Dilihat di terjemahan depak benar ya. Tidak berubah. Berarti pemerintah ini yang tidak berhukum dengan hukum Islam kafir. Ya maaf saja, bapak-bapak polisi, tentara kafir. Yang pengajiannya bareng-bareng sama bapak polisi juga kafir. Gitu. Ya. Jadi kita juga dikafirkan ini bapak. Kita dikatakan penjilat-penjilat penguasa. Alhamdulillah. Semoga amalan kita ini ikhlas karena Allah. Bukan karena kepentingan apapun. Demi menyelamatkan diri kita, keluarga kita, umat kita, bangsa dan negara ini dari bahaya yang mengancamnya. Antara lain terorisme. Kau muslimin yang saya muliakan. Kurang satu menit lagi. Tiba Isya. Ayat dalam surat Al-Ma'idah ini. Tidak hanya satu ayat. Masalahnya itu tadi. Memahami Islam tidak kembali kepada pemahaman sahabat. Dalam surat yang sama. Surat apa tadi? Al-Maidah. Allah mengatakan, "Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun." Pada ayat berikutnya, "Ya waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun." Sebelum saya terjemahkan dan saya tafsirkan ayat ini, nampaknya sudah tiba waktu Isya. Silakan uh, eh, muazin azan kemudian kita tegakkan salat Isya dan kita lanjutkan setelah salat Isya. الصلاة هيا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله Fa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min as-salah Luruskan rapatkan safnya.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 سمع الله لمن حمده أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد kita ada waktu kurang lebih 30 menit karena saya harus segera ke bandara untuk check in. <laughs> Tapi insya Allah semoga kita ada waktu lebih baik lagi, lebih luas lagi, insya Allah berbincang lebih uh, lebih rinci, insya Allah. Dalam kesempatan pada malam hari ini saya lanjutkan sebab kedua munculnya radikalisme dan terorisme bermula dari sebab pertama yaitu jauhnya seorang pemuda muslim dari memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi dengan pemahaman generasi salaf, generasi sahabat Nabi, dan para ulama yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Sampai kita pada tiga ayat dari surat Al-Ma'idah yang sering dikutip oleh kaum teroris. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan maka mereka adalah orang-orang kafir. Ini satu ayat. Ayat berikutnya Allah mengatakan yang artinya barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan mereka orang-orang zalim. Yang pertama apa? Kafir. Yang kedua zalim. Yang ketiga, barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat atau hukum yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang fasik. Jadi ada kafir, zalim, fasik. Ya tiga-tiganya nggak bagus. Ya. Cuma jangan antam kromo. Jangan serampangan menafsirkan ayat. Ini kalam ilahi, bukan kalam seorang tokoh. Bukan sebuah filsafat dari seorang filosof. Ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhak menerjemahkan, menafsirkan dan menjelaskan hukumnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu bentuk penghormatan kita kepada kitab suci kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, mari kita kembali kepada bagaimana sahabat Nabi menafsirkannya. Antara lain adalah sahabat Abdullah bin Abbas, saudara sepupu Nabi Muhammad, dididik oleh Nabi sejak kecil, bahkan pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini mati kecil waktu itu Ibnu Abbas masih muda Ya Allah jadikan dia orang yang faham dan berilmu tentang agama dan berilmu tentang tafsir Al-Quran. Kalau ada seorang mendapat doa dari ustadz aja sudah senang. Dapat doa dari ulama luar biasa senangnya. Bagaimana ini mendapatkan doa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ikut siapa? Tafsirnya Usama bin Laden atau mau ikut tafsirnya Nabi Muhammad? Kaum muslimin yang saya muliakan. Kata Abdullah bin Abbas. Penjelasan ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada dalam tafsir At-Tabari. Tafsir-tafsir ini insya Allah masih memenuhi perpustakaan-perpustakaan Islam. Ditulis Ibnu Katsir ini lebih dari tujuh abad yang lalu. Jadi bukan kitab karangan seratus tahun yang lalu. At-Tabari lebih lagi berabad-abad sebelumnya menukilkan penafsiran dan fatwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini apa kata beliau kafir yang dimaksud qala laisal kufru kama taqulun innahu kufrun duna kufrin Ibnu Abbas sebelum saya jelaskan perkataan beliau waktu itu sedang konteksnya membantah kaum teroris Khawarij yang muncul pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang keberapa? Yang keempat. Menantu Rasulullah sallallahu Muncul kaum teroris Khawarij dalam bentuk kekuatan tentara bersenjata. Mau kudeta dan menggulingkan negara dengan alasan telah kafir. Kenapa kafir? Yang dibacakan oleh mereka ayat dalam surat Al-Maidah ini. Bayangkan. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum selain hukum Allah adalah mereka kafir. Itu yang mereka teriakkan. Imam Ali, Khalifah Ali ketika mendengar ucapan mereka dan ayat yang dikutip, mereka mengatakan kalimatu haqqin urida biha batil. Ini adalah ucapan yang benar tapi mereka inginkan di balik itu makna yang batil, yang salah. Bermula dari ini, Ibnu Abbas mengatakan diutus oleh pemerintah. Datang ke markas mereka, nasihati mereka. Ibnu Abbas berangkat ke markas kaum Khawarij. Kaum Khawarij masih menghargai Ibnu Abbas. Ini anak sepupu Rasul. Ibnu Abbas tanya, adakah di antara kalian, di tengah-tengah kalian ini, satu orang sahabat Nabi? Pertanyaan yang betul-betul mematahkan mereka. Ada satu orang sahabat Nabi yang ikut dalam barisan kalian? Maksudnya di antara kalian tidak ada orang yang berilmu. Mereka menjawab, tidak bisa menjawab. Ayat yang kalian maksud itu tidak seperti tafsir yang kalian katakan. Kafir dalam ayat ini adalah kekufuran yang tingkatannya masih belum mengeluarkan telakunya dari bingkai keislaman. Karena dalam agama Islam Kata kafir itu terbagi menjadi dua. Ada kafir akbar, ada kafir asgar. Kafir akbar itu yang besar mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kalau meninggal dunia tidak bisa diwarisi, kalau ayah dia wafat dia tidak bisa sebagai ahli warisnya. Tidak boleh dipemaka, dimakamkan di pemakaman muslimin. Rincian hukumnya ada di buku-buku fikih. Saya mungkin berbicara agak terburu-buru. Ibnu Abbas mengatakan, bukan kafir seperti yang kalian sangka. Orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Tidak serta-merta seperti itu. Tapi namanya khawarij sudah memuncak. Tidak ada kata kecuali Allahu Akbar. Perang. Maka pemerintah mengambil langkah terakhir dikerahkan pasukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menumpas mereka. Enaknya pada waktu itu belum ada HAM. Nah, kalau sekarang polisi sering kena HAM. Salah prosedur lah, terburu-buru lah. Nggak terburu-buru, Alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada pengadilan, ya masih ada ini, masih enak. Di zaman itu nggak ada ceritanya langsung. Para pengerusak di muka bumi para orang-orang yang mencemarkan nama baik agama atas nama agama. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ternyata ayat ini pun dikutip oleh kaum khawarij atau teroris di zaman ini. Persis. Maka jalan keluarnya adalah kita mensosialisasikan belajar Al-Quran, membacanya, hukum-hukumnya, kandungan tafsirnya, di masjid-masjid, di rumah-rumah, di kantor-kantor. Semampu dan sebisa kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, di antara sebab munculnya terorisme adalah ini koreksi buat kita semua yang ini sekarang kebiasaan yang memasyarakat membicarakan aib dan kekurangan atau kesalahan pemerintah di depan umum di media-media massa di majalah-majalah di internet di mimbar-mimbar Lu apa nggak boleh Ustaz? Siapa yang mau menjawab? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi untuk kalian wahai umat Islam teladan yang baik. Mau ikut siapa sekarang? Mau ikut cara-cara barat atau mau ikut Nabi? Kalau mau ikut Nabi itu jawaban setiap muslim. Kita mari dengarkan beberapa sabda Nabi Antara lain adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, murid daripada Imam Syafi'i dari sahabat Iyadh bin Ghunm radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah menyatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniya falyakhud bi yadihi wal yakhlu In qubila minhu fadzaka wa illa faqad adda ma alayhi Barang siapa yang memiliki kritikan atau nasihat untuk penguasanya, jangan ditampakkan secara terbuka. Kata Nabi, kata orang-orang barat, harus terbuka dong. Ya. Islam mengatakan, kata Nabi, jangan. Mau ikut siapa? Ikut Nabi, tentu. Kata kita, Eh, kemudian Rasulullah melanjutkan hendaknya nasihat dan kritikan itu disampaikan secara tertutup, tertutup dan rahasia, baik surat ataupun perlisan dengan sopan, dengan hikmah, dengan kelembutan, bukan seperti kita memarahi anak kita. Memarahi anak anak pun ada metodenya, apalagi pemerintah kita. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan Lawang sudah dikritiki secara terbuka kok. Masih saja tetap yang korupsi-korupsi, yang gak adil, gak adil, yang nepotisme-nepotisme terus saja. Sudah di demo, sudah dibakar, sudah dilemparin, tetap aja. Apalagi secara rahasia. Logika kita mengatakan demikian. Bukan demikian Bapak-Bapak. Ternyata dijawab oleh Nabi 1400 tahun yang lalu logika kita ini. Logikanya orang barat sana. Kata Nabi, kalau nasihat dan kritikanmu yang disampaikan secara rahasia tadi diterima dan dilaksanakan oleh penguasa, itu yang diharapkan. Kalau tidak, kata Nabi, sungguh dia telah menunaikan kewajiban. Selesai. Kalau di akhirat ditanya oleh Allah, penguasamu dolim, penguasamu tidak adil, penguasamu tidak menegakkan syariat Islam, apa sikap kamu? Kita bisa menjawab, ya Allah, Aku sudah sampaikan. Sudah aku sampaikan. Allah nggak bertanya kenapa pemerintahmu nggak mendengarkan nasihatmu. Enggak. Oh, Nabi Nuh aja, Nabi terima wahyu, nggak bisa memberi hidayah kepada putranya. Putranya mati dalam keadaan kafir. Rasulullah, manusia terbaik dalam berdakwah, akhlaknya paling mulia, nggak bisa memberi hidayah pamannya. Abu Talib mati dalam keadaan mempertahankan agama Quraisy. Hidayah bukan di tangan kita. Tapi kita menunaikan apa? Kewajiban. Saya sampaikan hadis yang berikutnya. Mungkin agak kereng yang kedua ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insya Allah kita semua dengar ya nama Imam Muslim. Hadis riwayat Muslim. Kata para penceramah. Kata para ustadz. Dalam kitab Sahih Muslim ini Nabi Muhammad dari sahabat Hudzaifa Ibnul Yaman. Rasulullah mengabarkan sebuah berita yang akan terjadi menimpa umat ini. Saya kunu a'immatun la yahtaduna bihadyi wa la yastannuna Sunnati, wa yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin akan muncul nanti di tengah-tengah umatku penguasa-penguasa yang mereka itu tidak mau menjadikan syariatku sebagai landasan hukum negaranya. Tidak mau menjadikan prinsip-prinsipku, kata Nabi, sebagai prinsip hidup negaranya dan masyarakatnya. Luar biasa kan? Tidak mau. Lebih senang mengikuti logika dan hawa nafsu. Dan kata Nabi, akan ada di tengah-tengah atau di sekeliling penguasa tadi para pembisik-pembisik. Ya, penasehat kata orang sekarang. Ya, yang kolbunya, maaf saja, kolbu syaiton ada di dalam tubuh manusia. Nah kalau kolbu, hatinya itu hati syaiton. Apa mungkin mengajak kepada kebaikan, membisikkan dan menyarankan yang baik? Nggak mungkin. Huzaifah ibnul Yaman mendengar hadis ini tidak kemudian logikanya main. Oh nanti kalau saya jumpa penguasa yang seperti ini, saya akan begini, akan begini, akan begini. Tidak. Benar-benar tahu. Ada sebuah nikmat di hadapannya yaitu seorang Rasul diutus oleh Allah untuk membimbing. Maka beliau Huzaifah bertanya, Ya Rasulullah, Kaifa asna'in adratu dalik. Apa yang aku akan lakukan wahai Nabi. Kalau aku berjumpa penguasa-penguasa yang seperti itu. Penguasa nggak mau syariat Islam sudah. Terang-terangan. Kalau negara kita Alhamdulillah. Haji masih diatur. Puasa dan keluar masuknya Ramadan masih ada. Ru'yah hilal. Idul Fitri, sholat Jumat ada mahkamah-mahkamah pengadilan agama. Alhamdulillah. Maka Nabi sang pembina umat memberi nasihat. Alhamdulillah Hudzaifah kok bertanya ya. Tidak dibiarkan kita yang mengolahnya jawaban itu dari logika kita. Kata Nabi, "Tasma' wa tuti'u." Wa in duriba wahruka wa ukhidha maluk fasma' wa azir. Tetaplah engkau mendengar dan taat kepada penguasamu tadi. Walaupun dicambuk punggungmu atau dirampas hartamu oleh penguasamu. Tetap engkau mendengar dan taat. Wah, gimana ini? Kata logika kita. Ya Subhanallah. Kalau rakyat kita, umat Islam dimanapun termasuk khususnya negara kita ini yang kita cintai, Indonesia, benar-benar menjalankan sunnah dan perintah Nabi, semuanya sepakat, insya Allah aman dan menjadi negara yang kokoh. Kenapa? Ketika rakyat menjadi rakyat yang suka menuntut, ya, suka mengkritisi pemerintahnya secara terbuka. Sebentar ingin harga beras turun, biaya pendidikan turun, biaya berobat turun, kritik ini, kritik sana, kritik ini, kritik sana. Ya. Percekcokan antar tokoh pemerintahan ditampilkan di media massa. Maka apa yang akan muncul? Rakyat ini menjadi rakyat yang hubungannya tidak harmonis dengan pemerintah. Ketika sudah tidak harmonis, ada pihak ketiga yang akan memanfaatkan keadaan ini. Pihak ketiga ini bisa murni dari luar kepentingan asing melalui intelijennya yang terus bercokol di tempat kita ini di Indonesia. Jangan dikira CIA, KGB, Mossad tidak ada intelijennya di sini di Indonesia. Ada. mereka membaca titik lemah masyarakat kita. Malah diberi ide-ide untuk protes, untuk demo, untuk anarkis. Di saat itu pun kaum teroris juga semakin menjadi. Dengan terus ditampilkannya kritikan-kritikan terhadap pemerintah. Ya maaf saja, saya berbicara begini bukan melegalitas kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada pemerintah bukan sama sekali. Bukan. Kita berdoa kepada Allah, berharap Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada penguasa kita untuk menjadi pemerintah yang cinta Islam, cinta Al-Quran, cinta umat Islam. Kita berharap. Tapi maaf-maaf saja. Menjadi bahan koreksi Pemerintah itu cerminan dari rakyat. Dari mana sih lahir pemerintah? Dari rakyat, bukan dari langit turun. Itu yang turun dari langit malaikat. Yang gak pernah berbuat salah. Malaikat, eh, pemerintah ya dari kita. Saudara kita atau anak-anak kita. Kita mau dengarkan bagaimana Al-Quran berbicara. Ini koreksi para hadirin. Buat saya dan semua saudara saya. Allah mengatakan وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Demikianlah kata Allah. Kami jadikan sebagian orang-orang zalim sebagai penguasa, sebagian orang-orang jahat sebagai penguasa terhadap orang-orang jahat lainnya. Disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini Allah yang memberitakan. Kalau penguasa kita jahat, korup, dan yang lainnya. Cobalah kita lihat kita. Jangan-jangan istri kita korup uang suami. Jangan-jangan para mahasiswa di kampus-kampus korup uang ayahnya. Uang SPP nggak dibayarkan, dibuat beli rokok, dibuat beli ini dan itu. Ya. Kadang-kadang buruh di sebuah perusahaan korup juga. Ya. Maaf saja. Buruh tani juga demikian pupuk yang semestinya ditebarkan sebanyak 20 kg, dia tebarkan hanya 19 kg. Satu kilo dia dapat, besok lagi dapat satu kilo. Ditumpuk, dijual, dapat uang. Berapa banyak korupsi terjadi di rumah tangga. Mari kita koreksi diri kita. Lebih tegas lagi Nabi merinci. Kata Nabi, Kaifa takunu yuwalla alaikum. Sesuai dengan kondisi kalian wahai umat. Allah akan berikan penguasa yang cocok dengan kalian. Kaum muslimin ketika media massa terus menampilkan kekurangan, aib dan kesalahan pemerintah. Kebencian rakyat kepada pemerintah semakin meningkat hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya. Di saat itu rakyat bisa digiring oleh berbagai kepentingan. Maaf saja, sekarang ini di samping terorisme, yang membahayakan negeri ini juga adalah separatisme. Upaya-upaya dari berbagai daerah untuk memisahkan diri dari NKRI juga negara kita sedang terancam oleh komunisme yang dalam 5 sampai 6 tahun ini kaum komunis sedang bergerak sekarang ini. Saatnya kita yang berjuang dulu ayah-ayah kita. Dulu kakek-kakek kita. Saatnya kita berjuang dan tabah. Sabar dengan segala kekurangan. Alhamdulillah kalau saya katakan sabar dengan segala kekurangan. Kita ini Masya Allah Kurang apa kita? Pengajiannya aja santai bisa sambil minum ustadznya. Iya kan? Baju kita ada baju ke masjid, ada baju ke walima, ada baju, baju tidur, baju ke kantor, baju santai. Sahabat Nabi yang puncak kesolehan umat itu ada pada mereka, ternyata miskin-miskin. Umar bin Khattab miskin. Abu Hurairah miskin. 90% sahabat Nabi miskin. Tapi mereka adalah generasi yang banyak bersyukur, banyak berterima kasih, tidak banyak menuntut. Sehingga menjadi umat yang kokoh. Dua kekuatan dunia hancur. Persia, Iran, dan Romawi hancur. Kokoh dalam keadaan miskin kaum muslimin yang saya muliakan. Maka dari itu, kebiasaan memprotes, mengkritisi pemerintah secara terbuka tidak menguntungkan. Banyak merugikan. Justru akan terus memicu radikalisme dan terorisme. Di antara para pelaku teror itu yang tertangkap dan sempat diwawancara bermula dari kebencian kepada pemerintah dan hilangnya percayaan kepada pemerintah. Maka Nabi kita membimbing, wahai saudaraku umat Islam, marilah kita kembali kepada bimbingan Nabi. Karena keterbatasan waktu, saya ingin masuk kepada pembahasan berikutnya. Dalam upaya kita mengentaskan umat dan masyarakat muslim khususnya dari terorisme dan radikalisme, perlu diketahui bahwa terorisme dan teroris tidak hanya pada ISIS, Al-Qaeda, Nii dan yang semisalnya. Kalau tadi di awal majelis saya sempat memberi beberapa contoh terorisme. Terorisme bisa terjadi karena latar belakang politik. Mungkin bapak-bapak polisi lebih punya data. Ya, sekedar masalah pilkada ataukah pilgub ataukah pilkades ya bisa terjadi intimidasi saling meneror sampai terjadi maaf saja di beberapa daerah itu pembunuhan. Betul tidak? Itu terorisme. Gara-gara ladang penghasilan ya, berebut, meneror dan mengintimidasi. Satu pondok pesantren karena satu masalah menyerang pondok pesantren yang lainnya pakai molotov, pakai eh, parang dan yang lainnya. Tapi ketahuilah, ISIS saya kira sudah jelas. Al-Qaeda juga demikian. Kelompok teroris yang sangat membahayakan eksistensi umat Islam dan negara-negara umat Islam dimanapun. Menjadi tugas kita semuanya. Cuma ada satu kelompok yang berbahaya. Yang harus diwaspadai. Yang tidak kalah berbahayanya dibandingkan ISIS. Ya. Sekarang ini ISIS sedang menyiapkan melarikan diri ke Libya karena tentara koalisi Saudi Arabia dan yang bersamanya akan masuk ke Syria. Mereka bilang kita hijrah ke Libya. Nah, rupanya ketakutan. Semoga Allah hancurkan mereka. Semoga doa kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, kelompok itu adalah yang saya maksud adalah Syiah. Kenapa saya katakan demikian? kalau berbicara tentang akidah Syiah membutuhkan waktu yang panjang. Syiah meyakini Al-Quran kita ini bukan Al-Quran mereka. Al-Quran yang ada pada kita ini, Al-Quran yang sudah hilang dua pertiganya menurut mereka. Mereka meyakini bahwasanya Jibril salah dalam menyampaikan wahyu. Semestinya bukan kepada Nabi Muhammad tetapi kepada Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Syiah berkeyakinan bahwa Siti Aisyah, istri Nabi adalah wanita pezina. Siapkah di antara kita yang siap dikatakan bahwa istri dia adalah pezina? Ada yang siap? Nggak ada. Kalau kita punya mobil, kita jual untuk membiayai proses persidangan di medan meja hijau. Istri kita, siapa sih istri kita ini? Maaf saja, sama dengan kita lah kadarnya. Lah ini istri Nabi. Dipilih oleh Allah putrinya Abu Bakar manusia terbaik dalam Islam setelah nabinya. Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah. Sejak kecil dididik dengan kesucian. Dikatakan oleh kaum Syiah Iran, mereka Aisyah adalah pezina dan Nabi Muhammad wafat meninggalkan maaf-maaf saja. Terpaksa saya ucapkan sembilan pelacur ini sembilan istrinya. Masya Allah. Masya Allah. Kalau ada yang mengatakan ibumu pelacur, mungkin kita ambil parang tanpa sadar. Marah kita pukul dia. Ibu kita. Walaupun kita menyatakan sabar. Tapi ini bisa saja terjadi. Lalu bagaimana dengan istri Nabi? Tidak cukup waktu saya berbicara tentang akidah syiah Salah satunya adalah Syiah itu sejarah ringkas. Syiah muncul bibitnya bermula dari seorang yang bernama Abdullah bin Sabah. Seorang Yahudi yang menampakkan berpura-pura menjadi Muslim ya, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini mulai memprovokasi masyarakat Madinah di mana pada waktu itu pusat pemerintahan Islam di Madinah. Memprovokasi di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman korup, Utsman melakukan nepotisme, Utsman gak adil mengangkat pejabat-pejabatnya dari suku dan kabilahnya sendiri. Utsman membagikan harta kas negara kepada orang-orang dekatnya saja. Terus bicara di kampung-kampung. Dulu belum ada internet, belum ada surat kabar, belum ada yang lainnya. Manual. Tapi Alhamdulillah nggak berhasil di Madinah. Karena masyarakat Madinah disebutkan oleh ulama masyarakat yang tekun belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah. Abdullah bin Sabah tidak berhenti, berlanjut ke negeri Kufa. Kufa adalah bagian dari negara Irak sekarang. Dia mendatangi suku-suku Badui, memprovokasi mereka bahwa Utsman begini, Utsman begini, penguasa kita begini, penguasa kita begini. Dari negeri Kufah berhasil merekrut sejumlah pemuda-pemuda. Berangkat ke Mesir. Di Mesir pun dia melakukan provokasi, menjelekkan dan menjatuhkan pemerintah. Di saat itu juga di Mesir, Abdullah bin Sabah berhasil merekrut sekelompok orang yang cukup banyak berangkat rombongan ke Madinah singkat cerita berhasil mengepung kediaman Khalifah Utsman bin Affan dan terbunuhlah menantu Rasulullah SAW ini bersama istrinya. Dari peristiwa itu berlanjutlah kaum Syiah ini tumbuh berkembang. Masih ingat kita bahwa ternyata Umar ibnul Khattab khalifah yang keberapa? Kedua. Matinya sakit atau terbunuh? Terbunuh juga ketika sholat. Siapa yang membunuh? Seorang yang dikenal dengan sebutan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Majusi itu seorang yang beragama Majusi di negeri Iran, penyembah api. Abu Lu'lu'ah ini kuburannya sekarang di sana oleh masyarakat Iran dan Irak, Libya, eh, Libanon dan Syria diagung-agungkan. Si pembunuh Khalifah Umar bin Khattab mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lu'lu'ah dipuji-puji. Barang siapa yang berziarah kubur Abu Lu'lu'ah Al-Majusi akan mendapatkan pahala ini dan pahala itu. Mari kita ikutin sejarah ini. Sampai singkat cerita setelah masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Orang-orang Kufah pengikut Abdullah bin Sabah yang tadi, yang kemudian membunuh siapa? Khalifah Utsman bin Affan, merayu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah, untuk melakukan kudeta terhadap penguasa. Kami orang-orang Kufah, kata mereka, mendukung kamu wahai Husain. Kami setia kepada engkau, kami mendukung engkau untuk menghilangkan kezoliman dan ketidakadilan ini. Wah luar biasa. Hussein seorang yang soleh. Seorang yang punya solidaritas yang tinggi. Memang Yazid bin Muawiyah disebutkan oleh ulama penguasa yang lalim. Tapi ini pelajaran sejarah yang penting. Bahwa kudeta itu berbahaya. Walaupun penguasanya lalim. Nabi memerintahkan untuk apa? Sabar. Sabar menahan diri. Al-Husain berangkat ke negeri Kufah. Dinasehati oleh Abdullah bin Abbas, wahai Husain, cucu Rasul, jangan kau berangkat memenuhi panggilan orang-orang Kufah di negeri Irak. Jangan. Husain tetap pada keyakinannya ingin membela kebenaran menurut dia. Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab menasihati, wahai Husain, jangan dikejar dengan kudanya ketika akan berangkat di padang pasir itu. Jangan berangkat engkau, jangan mereka jangan dipercaya. Hussein tetap berangkat. Terjadilah apa yang terjadi. Musibah sudah Allah takdirkan. Sampai sikat cerita ketika pemerintah Yazid bin Muawiyah mengetahui rencana makar terhadap negara. Ya namanya pemerintah. Wajib untuk membersihkan itu semua. Dikerahkanlah pasukan tempur untuk menyerang mereka di negeri Kufa. Di saat orang-orang Syiah ini mendengar pemerintah bergerak dengan tentaranya mereka melarikan diri, Hussein ditinggal sendiri. Terjadilah pertempuran yang tidak berimbang tentunya dan terbunuhlah Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Nah, kita ingat di Indonesia juga terjadi peringatan pada setiap bulan Muharram. Acara itu namanya Husainiyat. Husainiyat atau apa istilahnya kalau di sini? secara Asyuro. Ya. Di gedung-gedung, ya, mereka mengadakan pentas gedung, digelapkan. Nanti ada gambar Hussein. Ya. Kemudian mereka sambil menepuk dadanya. Ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Peringatan kematian Hussein maksudnya acara peringatan kematian seperti ini nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Telah wafat Hamzah bin Abdul Muthalib dalam medan tempur, paman Nabi. Apakah ada peringatan kematian beliau sang pahlawan? Tidak ada. Telah wafat Abu Bakar As-Siddiq. Apakah Umar, Ali, Utsman dan anak-anak Abu Bakar mengadakan peringatan kematian sang ayah manusia terbaik dalam Islam? setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Wafat Umar, wafat Utsman, Ali, Abu Hurairah, mati Al-Imam Syafi'i, wafat imam Syafi'i, Imam Ahmad, Bukhari, dan yang lainnya. Tidak ada acara-acara seperti itu. Yang pertama memunculkannya adalah kaum Syiah pada abad yang keempat, yaitu kurang lebih tahun 350 sekian Hijriah. Acara Husainiyat ini sebenarnya adalah media untuk membangkitkan dendam dan balas darah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Padahal kalau Husain tahu, Husain tidak rela ini. Husain seorang sahabat yang mulia, yang soleh, Bukan pendendam. Kaum muslimin yang saya muliakan sebagai contoh pada tahun 353 Hijriah Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam karyanya, karya sejarahnya Al-Bidayah wan Nihayah namanya. Pada tahun itu Syiah mulai mengadakan acara Husainiyat, mengeluarkan umat Islam di tanah luas, belum ada gedung-gedungnya waktu itu yang bisa disewa. Acara Husainiyat. Kalau di Iran, Irak, Lebanon, Syria pakai pedang dan pakai parang mereka melukai dirinya. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Haidara, ya Haidara. Dilukai tidak punggungnya. Sampai anak-anak kecil umur 2 tahun pun dilukai juga oleh ayahnya. Sebagai pertanda solidaritas kepada darah Husain. Dalam peristiwa itu sudah terkumpul masa digerakkan untuk menyerang ahli sunnah. Terbunuh kurang lebih 15 ribu ahli sunnah menjadi mayat di jalan-jalan. 15 ribu. Kalau ada 10 mayat di kecamatan ini sudah luar biasa. Marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan seribu, bagaimana dengan 15 ribu. Sejarah itu pelajaran penting. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita bukan generasi pertama hidup di muka bumi. Ambillah pelajaran dari nenek moyang kita. Pendahulu kita. Kaum muslimin yang saya muliakan diulangi pada tahun 354 Hijriah. Hal yang sama dilakukan. Kita loncat pada tahun abad ke-7 Hijriah. Tahun 660 sekian. Pada saat itu masih berkuasanya dinasti Abbasi. Pusat pemerintahnya di kota Baghdad. Ahli sunnah kaum Syiah ini yang tadi mulai saya katakan lebih berbahaya dari ISIS. Akan saya tunjukkan bagaimana bentuk lebih berbahayanya. Kaum Syiah biasa melakukan gerakan klan Bestain. Gerakan klan Bestain menyusupkan kader-kadernya dalam tubuh pemerintah. Pada abad tersebut ada seorang tokoh Syiah bernama Ibnu Al-Qami. Menyusup dalam tubuh pemerintah bukan setahun dua lima tahun. Berproses sampai dia pada posisi yang menentukan. Dia menasihati khalifah pada posisi tersebut. Dinasti Abbasi sekarang ini pemerintah kita dalam keadaan aman, negara kita butuh pembangunan, wahai khalifah Nah, alangkah baiknya kita melakukan uh, persiapan untuk membangun negeri ini sehingga dana kita terarahkan dengan baik. Untuk itu pentingnya kita mengurangi jumlah angkatan bersenjata negara. Aman. Buat apa uang kita dihabiskan untuk itu? Subhanallah. Ide yang luar biasa logis diterimalah, dikurangi angkatan bersenjata negara. Berjalan waktu berganti tahun, Ibnu Al-Qami mengusulkan ide yang berikutnya. Bagaimana kalau kita mengurangi gaji bulanan angkatan bersenjata? Disebutkan dalam buku tersebut, buku sejarah Ibnu Katsir. Saya kira sejak umat Islam mendengar nama Ibnu Katsir. Di beberapa masjid ada tafsir Ibnu Katsir kan? Madhabnya Syafi'i rahimahullah. Pada saat itu Barakallahu fikum, tentara-tentara dinasti Abbasi sampai mengemis di jalan-jalan dan di pintu masjid-masjid. Karena enggak gajinya nggak cukup. Di saat itu loyalitas terhadap negara pun menurun. Seorang bisa menjual amanat negara karena dia miskin, bisa dibeli oleh kepentingan asing. Ini berbahaya. Kalau iman tidak kuat, takwa tidak cukup, maka Singkat cerita, ternyata Ibnu Al-Qami bermain mata dengan tentara Mongol, tentara Tartar, Hula bukan, dan memberi isyarat silakan sekarang dinasti Abbasi dalam keadaan lemah. Datanglah tentara Tartar 200 ribu tentara. Masuk ke negeri Baghdad habis umat Islam disebutkan dalam beberapa riwayat 1 juta 800 muslim dalam penghitungan yang lainnya hampir menyentuh angka 2 juta muslim, muslimah, tua, muda, pria, wanita, anak-anak kecil. Sampai disebutkan pula warna sungai Tigris berubah menjadi merah karena darah-darah umat Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini sejarah. Kita ambil pelajaran waspada tapi dengan porsinya, dengan hikmah, tidak brutal, tidak anarkis. dalam akidah Syiah ada yang namanya wilayatul faqih. Oh, silakan dilihat di literatur-literatur resmi Syiah. Apa itu akidah wilayatul faqih? Yaitu mereka punya keyakinan adanya 12 imam. Imam yang ke-12 belum muncul akan muncul kata mereka. Sudah dilahirkan di mana sedang bersembunyi ditunggu abad berganti abad karena imam yang ke-12 ini diyakini oleh mereka sebagai pimpinan negara yang adil dan jihad akan dilakukan di bawah komandonya. Tapi gak muncul-muncul. Lahirlah Khomeini pada tahun ke-79 sebagai revolusioner Iran. Setelah lama belajar dan dididik di Perancis. Khomeini. Masih ingat revolusi Iran? Banyak pemuda di Indonesia juga yang terkagum-kagum sampai ditangkapin oleh polisi dan kodim pada waktu itu. Ya. Ya waktu itu negara masih wibawanya luar biasa. Ya, ini pelajaran penting bagi kita wahai bangsa Indonesia. Kaum muslimin yang saya muliakan. Humaini menciptakan sebuah keyakinan bahwa sambil menunggu munculnya Imam Mahdi, Imam Mahdi versi Syiah, bukan versi Ahli Sunnah. Maka ulama bisa mengambil alih itu tadi. Untuk memimpin jihad. Dan semua negara harus dalam kekuasaan yang namanya pemerintahan wilayatul faqih. Ini yang kemarin disuarakan juga oleh Nimir An-Nimir tokoh yang dieksekusi di Saudi Arabia, salah satu dari 47 teroris, itu Syiah, didikan Iran. Dia dalam ceramahnya dengan tegas mengatakan bahwa semua negara, Saudi, Qatar, Kuwait, dan seluruh negara di muka bumi harus menjadi negara wilayah fatih. Termasuk negara kita. Sayangnya, kalau ISIS nggak sepinter Syiah. Kalau ISIS itu ya apa adanya. Kamu kafir, kamu togut Saya ISIS, mau apa? Gitu. Jadi PNS nggak mau, kafir. Kalau Syiah bisa senyum. Ini Pak Pejabat, iya. Kadernya terus disusupkan. Ya. Mau contoh di masa ini? Kita mendengar sekarang peristiwa yang menyedihkan di negara Yaman. Pemberontakan dan kudeta kelompok Syiah Houthi. Dalam tulisan kita Houthi. Bagaimana mulanya? Apa kemuncul tiga tahun empat tahun yang lalu? Mereka bergerak dengan kekuatan bersenjata. Tidak demikian. Kurang lebih 30 tahun yang lalu muncullah sebuah forum pemuda. Namanya Forum Pemuda Mukmin kalau dalam bahasa kita Forum ini punya program memberangkatkan mahasiswa dan pelajar-pelajar ke Iran sebagai beasiswa. Belajar ke Iran. Katanya belajar agama, maksudnya agama Syiah. Ke Iran. Masya Allah. Sebelum saya lanjutkan, di Indonesia ada nggak program itu? Beberapa universitas memberangkatkan mahasiswanya. Beberapa ormas memberangkatkan mahasiswanya ke Iran. Tahun 2007, salah satu anggota DPR RI menyebutkan kurang lebih 7.000 mahasiswa Indonesia berada di Iran. Tahun 2007. Dan sudah lulus angkatan-angkatan tersebut. Kembali kepada Forum Pemuda Mukmin di Yaman. Mereka setelah lulusnya angkatan demi angkatan, utusan demi utusan, ternyata bukan belajar agama saja, tapi juga sekaligus belajar militer. Terus mereka terdidik dengan militer. Kaum muslimin yang saya muliakan, sampai pada saat pemerintah Yaman merat, melemah dan rapuh kekuatannya, kaum Syiah menyusup dalam arena politik dan masuk dalam tubuh militer, berhasil memecah belah dalam tubuh militer sehingga terpecah menjadi dua, di saat itu komando dari Iran menyatakan saatnya kudeta. Terjadilah pecah. Bermula dari penyerangan di kampung-kampung, di desa-desa. Sampai mereka dalam kurun waktu 2-3 tahun berhasil mengepung istana presiden. Puluhan ribu darah umat Islam tertumpah. Rakyat dan pemerintah Yaman yang sah menjerit memanggil saudara-saudaranya, tolong kami, tolong kami Akhirnya jeritan itu didengar oleh negara-negara tetangga dan mereka pun menolongnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini pelajaran penting. Awalnya pemerintah Iran menyangkal bahwa kami tidak ikut campur dalam urusan pemberontakan di Yaman, tapi bukti-bukti terlalu banyak akhirnya mereka mengakui ya. Mari kita baik-baik mempelajari masalah ini. Acara Husainiyah yang bentuknya seperti itu. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tokoh Syiah menyatakan, saya sudah membacok diri saya sebanyak tiga kali. Satu kali di Irak dan dua kali di Indonesia. Ini disebarkan di media. Ya. Kalau kami orang Syiah sudah biasa melukai diri kami, untuk membacok orang lain bagi kami nggak sulit kaum muslimin ketika kita mendengar yang seperti ini. Bukan maksud kami dan atau maksud saya adalah kita bertindak ngawur dan brutal. Rasulullah memerintahkan kepada umat Islam dalam hadisnya untuk memerangi dan menumpas kaum khawarij. Dimanapun mereka berada, kata Nabi, perangin kaum teroris khawarij itu. Tapi maksud Nabi bukan individu masyarakat. Begitu juga hadis yang mengatakan man baddala dinahu faqtulu. Hadis ini ada dalam kitab-kitab ulama, mazhab apapun. Barang siapa kata Nabi yang mengganti agamanya, murtad, ya, keluar dari Islam, maka bunuhlah dia. Hadis yang semisal ini bukan untuk individu, yang berwenang adalah pemerintah. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang sekarang ini lagi marak kan, penghancuran kafe, penghancuran ini, penyerangan itu, itu sebenarnya adalah wewenang pemerintah, bukan begitu, bapak bapak kita polisi. Wewenang pemerintah. Tidak boleh individu, ormas kah, pondok pesantren kah, takmir masjid kah, nggak boleh. Itu pemerintah. Loh iya tapi Ustaz perjudian terus saja, perzinaan terus saja. Kamu atau Anda sampaikan masukan dan data kepada yang berwenang. Kalau dijalankan alhamdulillah, nggak dijalankan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang saya muliakan, terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah dalam upaya kita mengentaskan umat dari terorisme dan radikalisme, tempulah jalan yang hikmah. tempulah jalan yang ilmiah. Jangan sampai kita salah langkah yang saya maksud adalah jangan dalam upaya kita menyelamatkan umat Islam, bangsa dan negara ini dari radikalisme dan terorisme dengan cara liberalisasi. Ini lawan 180 derajat. Orang ISIS, Al-Qaeda, ini kafir, itu kafir, ini kafir, itu kafir. Ini tohut, itu tohut, itu tohut. Tapi orang-orang liberal menyatakan semua agama sama-sama benar. Betul tidak? Orang-orang liberal. Sekarang banyak. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ini tidak mengobati. Bagaimana dikatakan semua agama sama? Sementara Allah menyatakan dalam Al-Quran, Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Saya tanya kepada bapak-bapak, adakah di antara kita di masjid ini yang yang ragu bahwa Islam adalah agama yang paling benar? Ada? Ada yang ragu? Kalau ada yang ragu ya maaf saja, mungkin jangan di masjid kita. Begitu mungkin. Kalau ada yang ragu bahwa Islam adalah agama yang paling benar, ya berarti jangan di masjid kita dong. Islam satu-satunya agama tapi Islam mengajarkan boleh berbuat baik kepada orang kafir. Tetangga kita, Nasrani, Hindu atau Buddha, sakit. Butuh ke rumah sakit kita antar. Boleh. Ketuk pintu tetangga kita yang Kristen. Pak, Pak, maaf Pak. Istri saya mau melahirkan. Segera Pak mau ke UGD. Ayo, saya antar pakai mobil. Silahkan. Pak, Pak, Pinjam mobilnya Pak, mau kemana? Mau ke gereja. Maaf, saya nggak bisa dalam hal ini. Tapi Bapak butuh uang untuk operasi anaknya, silahkan. Pinjaman. Berapa Pak? Ini 5 juta. Kembalinya berapa? 5 juta. Yang nggak pakai 5 juta setengah, 5 juta kembalinya. Ya. Kalau lebih, riba. Eh. Itu Hindu. Iya, anaknya jatuh ketabrak, kita tolong. Ibunya sakit, kita antar ke dokter. Kalau kita punya obat, mau bu obat ini, silahkan. Itu toleransi dalam Islam. Tapi kalau toleransi maknanya, malam Natal kita juga hadir dalam acara Natal, tidak. Sebagaimana kita nggak ingin mereka hadir di tempat kita di sholat Jumat dan yang semisalnya, tidak. mungkin insya Allah bisa terbedakan makna toleransi antar umat beragama dengan toleransi beragama. Belum-belum lagi, sekarang ini lagi marah. Maaf saja, da'i-da'i ceramah di gereja. Iya kan? Ini juga ekstrim. Doa lintas agama. Yang ini doa kepada Allah, di sebelahnya doa kepada Yesus, yang ini doa kepada Brahma. Di satu acara. Ya Allah, beri hidayah kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Ini ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Justru orang-orang teroris tadi semakin marah kalau yang seperti ini dilegalkan. Semakin kayak orang menyiram api dengan bensin, bukan dengan air yang sejuk. Belum-belum lagi, baru-baru ini ada yang mengatakan bahwa Al-Quran, kalau dibandingkan dengan Alkitab, yaitu Injil, Injil masih punya kelebihan-kelebihan dibandingkan Al-Quran. Al-Quran ada beberapa kelemahannya. Masya Allah. Dan ini berbahaya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Bagaimana cara mengentaskan umat dari terorisme? Kembalikan umat kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sesuai dengan bingkai pemahaman murid-murid Nabi, para sahabat Nabi, radhiyallahu anhum dan mensosialisasikan, memasyarakatkan, membudayakan belajar Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi umat Islam dari berbagai yang merusak akidah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemerintah kita menjadi pemerintah yang baik, pemerintah yang cinta Islam, Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf pada hakikatnya saya ingin berdiskusi dan tanya jawab namun keterbatasan waktu e, menghalangi kita untuk melakukannya dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang punya andil dalam acara ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Jazakumullahu khairah kepada Al-Ustaz Luqman Ba'abduh yang telah menyampaikan tausiahnya berkaitan dengan uh, terorisme dan radikalisme dan terima kasih kepada kaum muslimin kepada bapak-bapak dari kepolisian dan dari uh, pemerintah uh, yang ada di tempat kami ini semoga ajar ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya yang menjadikan kita berpegang dengan nasihat yang apa yang telah disampaikan oleh beliau eh, Al Ustaz Luqman Ba'abduh.